khususan pendengar pengawasan Mas Agung Bangil yang wonten dalem Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari yang ke-25 Ramadan. Berarti make dalu malam 6 likur. Senajan ngoten monggo kita itikaf, sing kata-kata itikaf. Lah nih masuk masjid niat itikaf nawaitul itikafa fi hadzal masjidi imanan wa saban sunnatan taala. Wis menengot tok. Menengot tok ganjaran. Kaya napa ganjaran itikaf? lebih-lebih dikai sembahyang alhamdulillah dikai maca Quran alhamdulillah kai zikir wiritan alhamdulillah mudun Lailatul Qadar berarti Anda mendapat pahala sebagian pahalanya orang sing ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan itu hitungan saking Lailatul Qadri khairum min alfi Malam-malam menurut ulama-ulama para sahabat khusus Abdullah bin Abbas atau Nah, kalau tadi niku gelem gak gelem malam itu malam itu likur. Sebab semua serba tujuh. Langit pitung sop. Bumi pitung tingkat. Anggota sujud itu batu tangan luru dengul berdiri diri sikil luru, itu Dina donya pitu akad Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, eh, Sabtu itu. akad Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu itu Tawaf itu hubungan kabeh pitu kabeh. Masa kuniko kebanyakan ulama-ulama insyaallah insyaallah eh, Malam dari iki jatuh malam Jumat malam Sabtu muga-muga mawon nggih. Senajan udan tekoe sampean. Pambek utang gue ngeduki kok, ngeduki nduki kula. Lah niki masalah zakat. Bagaimana yang disampaikan oleh Mukarram Ustaz Haji Basir Abdul Hamid masalah zakat dan permasalahannya. Satu sudah menjadi tradisi di masyarakat kebiasaan oh, ini sudah menjadi tradisi di masyarakat jika akan mengeluarkan zakat fitrah, mereka banyaknya kepada seorang kiai atau mudin. Apakah boleh kiai tersebut mengambil zakat? Kalau boleh, termasuk golongan penerima mustahik yang mana? Sebab al jelas, jelas. Innamas sodakotu lil fuqara'i wal masakini wal amilin aliyah wa qulubuhum. Tapi dikop terus apa nika? Al khairimina nggih. Bisa sabi bisa ah bisa billah Niki pitu alu niki pun lebih itu tidak bisa. Tapi niki lah terasa nopo. Oh padahal kiai niku kadang-kadang sugih, Mudin kadang-kadang suki. Kadang-kadang kiai ini rabi loro, bojone luru, mudin bojone luru, suki, tuh motor, tuh benane. Napa dikit? Termasuk yang mana? pekir nggih miskin nggih ambil nggih mboten, ya gore nggih mboten, malah kulbu nggih mboten. Oh, Islamis kuno bian, Termasuk apa? Lah, niki yang perlu kita bahas niki. Jawab boleh, termasuk golongan sabilillah. Pun patos. Ini, ini dalili, Pak. Termasuk golongan sabi lila dalili ini kalau balik pun terangkan ini Wanti kitab Jami Bukhari Syarah Kasolani halaman 192. Alhamdulillah al-uzatu tatawi bil jihad dari zaman biyen para sahabat al bahasa Bahasa ini perang lu gak bayaran. Ya, mereka bayaran. Seperti kaji Nabi, perang Badar, perang Hunan, perang kuat tuh tidak ada bayaran. Tapi asal honima harta rampasan iki. Terus boleh bayaran nih, terus zakat iki. Tetawi wa ing nu agnes rajan soge. Soge wis. cari papat pada ya tetap oleh bagian apa sebabnya? Sebab jihad fisabilillah. Mutatawwi maling. I'ana tanah jihad kerana bantu perang. Pada idakhul bidalika niki mudin kiai niki termasuk bidalika gunung-gunung uzat uzat Sopo talabatil ilmu sendolek ilmu asyari wong sing wong sing mondok boleh boleh nggih baru wajul haki wong sing nekano hak. Mau ido boleh. Walu tabel adli dari keadilan boleh. Omikumil insaf lan wong sing nekano keinsafan ke masyarakat boleh. Termasuk wana suritin wong sing nolongi agama. Lek ben makanya makane mudin nasiruddin termasuk mudin ngoten. Nggih. Dadi niki sampean diperbolehkan Zakat tanggini kiai monggo boleh boleh. Zakat ngene mungkin monggo boleh. Termasuk niki. Jawal Bukhari secara Al-Qasalani halaman 192. Kedua, niki biasai enten ambil ambil zakat. Ambil zakat kali panjang zakat CC. Le amil zakat adalah orang sing jadi wakili orang sing menerima. Jadi amiliku wakili orang sing menerima zakat. Kuoso Pak Ustaz Basir, kuoso. bisa nage, bisa jalu, bisa merampas Ndi zakatmu? dan ambil hari ini. Berkuasa. Tapi le eh, panitia dan Panitia adalah orang sing jadi wakili orang sing zakat. tolong kan zakat nang kono lah wakil iku. Yo adoh kacai lek ambil wakil wong sing Rimo zakat lek panitia wakil wong sing zakat kira zakatku tuh no <laughs> ten nggih ngoten dadi apa lek enten ambil niki ambil lho nggih ada amil zakat mengumpulkan zakat yang banyak mencapai satu kuintal sedang yang berhak menerima zakat hanya tiga orang pada zakat yang sedasir telung kilo telung kilo itu gih sepuluh kilo lah sing sangat boleh kira kaya apa ini apa kayak apa nih peker miskinnya mek wong telu sampun nuang, telung kilo nah, terus yang telu sepuluh kilo lah sangat sepuluh kilo nih kayak apa ah ini masalah Ye. Sedang yang berhak menerima zakat hanya tiga orang. Bagaimana cara pembagiannya? Kalau sisanya masih banyak, bolehkah diberikan kepada amil semua? Ah, niki kata ngeten niki, ya. bertenang sal, hosap itu Pak. bertenang sal. Walaupun Al-Qur'an mengatakan wal amilina Wal Walaupun ngaten yang apa solusinya? Jawab diberikan kepada tiga orang tersebut. Balen mana? Balen mana? Singan sak pitran balen mana? Sampai entek. Sampai habis. Kalau sangat kagum kali panitia ledok niku sak derengi Lakin zakat itu data si pulang si pulang kuatah si berang dan kata kadang-kadang tiang rongatus lah oleh kata dua ton, telung ton, ngotot Pak, tenan ledok hebat. Itu sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun Doni niku. Maka ditiru. Dibagi. Lho niku. Masih ada sisanya bagaimana? Balenono mana? Kalau nggih ngoten kalau balen, kalau nggak sebab bahkan jatah saya ledok kok biasa petang puluh, petang puluh, zakatan puluh asal tambah kaget kali Sampai habis kok batu wantol jopo kalau benda bendak bendak. Jadi kula nikah asal bagian saya sakeledok di petang puluh bagian. Tambahan rotos sepandhean niku kata sing mboten mampu. Ledok kata sing mampu oleh datang oleh orang ping orang ton Allah alhamdulillah. Hal ini paling ngoten, dua ini ngoten, Pak. Oleh rong ton sedih, bagi orang atus Lebih, lebihnya itu ulangi lagi. Jawab diberikan pada tiga orang tersebut secara rata. Halen maling. Amil hanya peroleh sekedar opahnya saja. Niki. Jadi amil gini enggak tentu oh, Opah itu pemerintah. Amil dibentuk oleh pemerintah. Paling buatan Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, Presiden. Lain pengajian kerja Nabi ngangkat ambil kan jenazah Muhammad SAW. Ini jenenge Napa niku? Amil azam, pemimpin besar kanjeng Nabi. Ini dalile. Wonten kitab Bajuri. Ala Ibnu Qasim sarai takrib. Fayajibu. Maka wajib apa tak mimul asnaf ngeratani bagian-bagian iku oleh ono fakir miskin, sabilillah, ibnu sabir. Kau metelut tak sih gono, Ya apa iki? balen ta mana? Watas taswiyatu bainahum lan roto antara antarane asnaf. Ilal amil kecuali amil baina yuto kodro ujrat amali le amil sekedar bayar itu saun kosomal imam al malik imam azam imamul azam niki banggi Gajuri Sarata takrib juz 1 halaman 292. Lajeng ingkang akhir bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah setelah salat hari raya. Hati-hati sampai ya, le iso malam itu juga dihabiskan. Itu juga dihabiskan. Terus nih, Wong sing fakir miskin cek melo yo ya, Pak, matur tapi. Wong sing miskin-miskin cek melo yo ya. alhamdulillah berasa akeh. lebih terang, ngoten Pak. Mari main riyoyo ya dibagi, esa cuma makro. Makro. Jadi bagaimana sing paling api malam itu sampean selesai fitrai. Kok noko noko kok noko noko noko kono. Untuk panitia, karena panitia mantan pun. Lah panitia kudu ngerti. Jangan sekali-kali menjual beras litrahan. Buat nangsal niku hae wong miskin miskin. Dolan sing 10 kilo kayak apa? Kayak itu kresek dah boleh. Osak itu buat nangsal, Pak. Bukan miliknya. Dolan kalau kayak apa? Ya kayak itu Ayo kayak mayoran dah boleh. Ndak boleh. Osap di orang ini. Sebab yang namanya amil adalah orang sing dadi wakili orang sing zakat, Pak. Komponen pusing zakat tol kan kan kata nanti tol kayu mayoran tidak boleh Pak tenang sal. Umi ngoten. Ya. Nggih, nggih ngerti tinggi. Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat hari raya. Jawab hukumnya sah tapi makruh. Tapi makruh. Eh, salam-salaman wis, salam-salaman kae. Waisanu lanjang sunatno. Apa ala yuakhiru? Yen to gati akhirno apa itu ya akhiru apa zakat an salati sok bayangi Dadi zakate dijekno sebagai kari. Ya pada ngeten Mas Basir, Ustaz Basir. Biasanya luar Jawa niku sembayang mak riyo niku awan jam 09.10 ngoten untuk menyelesaikan masalah zakate. Lain bangel mboten jam 7 ora sembayang wis. Adate ngoten panjenengan. Wilayah Jawa yang dipun. Di Jakarta batu berarti dan jam itu itu rapat mulai sembahyang. Itu buat wisuun. Wisu uput-uput boleh sembahyang pun. Nah, jadi wong kita kan di awal-awal kafe, gimana boten napa-napa. Bi roja. Kalau nak dan nong, apa zakat kok belajar sholat Sebelum sholat zakat disik. In ilat. Lamon den lakoni wa salat awal nahari mulai isuk sembahyang ya tak nagake anu ni zakati mal ghalib nggih bahkan pokok biasa meniku biasa zakat itu ditono sebelum salat lil amri bi kawal khuruj ilayya sak nang nanggene sembahyang sebelum salat ayo zakat dhisik bal jamal tayyib intakroha ilama pada makruhun. Imam Abu Toi mengatakan lae ngetono zakat fitrah sausis bayang makruh. Nah, niki wonten kitab Yatin Muhtad juz 3 halaman 111. Lajeng pinjing niki sebagian kedamawa sing tolong. Ini mang akhir hari. Ini kena. Ya kan? kan ini kena lah, ini kena lo, lo, lo, lo. Ya saya. Nggih. Ada tiga masalah. Monggo kita bahas sarang-sarang. Seorang istri yang kaya bolehkah memberi zakat pada suaminya yang fakir? Ulangi, seorang istri yang kaya bolehkah memberi zakat pada suaminya yang fakir? Wah, enak. Ono janda kaya, nyebut gay pinter, buka toko, peracangan, dodol kain, kelambi, celono, sarung, soge. Dilamar wong lanang sing gak duwe apa-apa. Mek bondo katok tok. Nah, lanang gue gak iso, supaya tok pinter. Bareng waktu ini zakat, karena lanang kelecak. Saya tak zakat, boleh boleh api. Loro ganjaran malahan. Siji ganjaran zakat, kedua zakat lain. Kagak jenenge ganjarane al kerabat. Ikatan kerabat. Jadi lo ono wedok suge itu boleh mengerjakan pada suaminya si melarat, boleh. Malah malah niki apa si melarat? Siti Zainab suge, lecak Abdul Mas'ud mantek zakat boleh. Malah kanjeng jenapi oleh oleh, naam, lau ajroni. Dua kajaran cici ajul koroba ikatan suami istri dua ajul sodako niki. niki. Jawab boleh. Seorang istri yang kaya memberi zakat dari suami yang fakir. Bahkan sunat. Lah apa Bahkan sunat. Bahkan sunat. Wayun dan sunat no. Li zaujati bagi seorang istri apa i'ta'u zaujiha memberi suaminya min zakatiha sama zakatnya sewetok hatta bil fakri sehingga atas nama pekir. Atas nama pekir. Lah kok pekir? Iya dia pekir. Lah saya suka sewedo saya Sewedo, sewedo ku menjadi sing lanang. jadi zakat menjadi sing lanang. Lah bangsa lanang larat. Ya saya saya zakat. Ngoten. Ya itu zakat. Jangan terus itu terus lanang boleh alhamdulillah aku setengah saking keadilannya Allah taala nggih hatta bil fakri wal maskana. Sehingga perempuan beri suaminya zakat itu atas atasnya pekir, selana pekir, miskin. Wa inna faqaha aliyah niki repot iki. Saya paham ini. Lek paham angel iki. Senajan apa kono sapa ya zauj, angete zauja. Ana wong wedok suki maringi zakat nang suaminya ada nek zakat ya Dik terus nuwun. Amis lana, tekan kok beras. Berasnya kayak ngingin ini bojone oh le bali mah le boten napa <laughs> Angsal. Katang ah, ngoten niku Pak. Sing penting kabeh teko niki nggih, muga-muga paling gampang rezekine termasuk al mukarrom nggih. Lancar usahae. Mas inteni inteni ali inteni gak lancar kabeh wis makmur patanggae rukul kargai, lan muka-muka paringi husnul khotimah niki Jadi angsal wong wedok mari sing suge maringi zakat datang suaminya niki dalilin kata muin hadis Bukhari an Zainab Imratu Abdullah bin Mas'ud Abdullah kepada yang melarat supaya tak suki pak nggih kalau salah salam yo ya, Zainab Kano Abdul Mas'ud ke zakat oleh wala ajroni. Kedua zana ajro di dua pahala. Siji ajrul koroba, kemkali ajr sotako ganjarane sodako. Alhamdulillah. Iki Pak sangat saking kenikmatan Allah Taala tentang rezeki. Mereka ini kali kuro pas kali iki monggo. Kita nyuwun Allah Taala muga-muga kita jauh paling rezeki sing halal, sing jembar, sing luas sing gampang. Carane ya nyuwun Allah, duha dilakoni. Titi duha niku dua rakaat. Paling kata 12. Sing apik 8 rakaat. Ngoten, dua rakaat salah, dua terus ngoten. Jadi duha niku paling titik dua rakaat. Paling kata 12. Yang terbaik 8 luru luru ora papat papat nah. niki aja lali duka untuk nyuwun taala gampang rezekine lan duka mari dungo Allahumma inna dhuha dadiku tambahi Allahu latifum ibadiyal masa wal qala siping masya masyaallah nggih iso nggih iso nggih bahasa isaken nggih Allahu latifun fi badi yarzuqu masya wal qawiyul aziz diwaca niki ping siji pada ngoten inna a'tayna kal kausar ping 14 insyaallah insyaallah lancar rezeki ini sampean insyaallah lancar Allahu latifum fi badi yarzuqu masya wal qawiyul aziz seperti lajeng inna eh, ping 14 nun. Kedua, kebanyakan orang yang pergi haji, kata haji niku dari rumah dia diadani yang ikomat. Biasa lihat yang pada haji niku diadani dikomati. Bagaimana boleh dan sunat adan sakomati. Tapi lemah ya di kuburan adan tak komat boten, tidak sunat. Iling-iling. Niki menurut hadis doif. Walaupun doif kita lampai mau kita lampai. Mayit dimasukkan kuburan di komat tidak. Tapi bagi orang sing hati haji ada nggih komat. Ngoten oh, lho Pak, Kebanyakan orang yang pergi haji dari rumah dia diadani komat. Dan kadang-kadang mayit yang akan dimasukkan kubur juga diadani dan ikomat. Apakah ada dalilnya? Wong pas makin ini titik dalil kok. Titik dalil. Dalilnya siapa? Siap dalilnya. Ya. Jawab sunat. Azan dan ikomat untuk orang yang akan pergi haji. Sunat. Dalil ini Nggih, wa al adzan wal iqamat khalfal musafir. Liwrudul hadis asokai kana Karena hadis hadis sahih, sunat. Ya hadis as boleh. Benar haji Al Mukarram dasir <laughs> Hadir yang gini Kalimantan. Apa nyebut gawe? Sunat adzan singa ada wong liya. dhewe dewi Madzan nah, komat. Perlu nih lungone cek selamat cek barokah. Ada lho. Niki batal haji bawa wonten. Nanti pasir nang Jakarta. Lah apa nyebut gawe? Bagi gawe apa iki lho kate setor kudung, setor ruku nang Jakarta. Boleh, boleh. Ayo berangkat adzan komat. Nah, ngoten. Langkung-langkung pergi haji. Lebih-lebih pergi haji alhamdulillah. Adapun azan bagi mayit ketika dimasukkan dalam kubur itu tidak sunat menurut kol tamat Tidak sunat. Mafhumnya sunat menurut kol doa boleh. yang mutamat yang kuat hati tidak tidak sunat dia tadi. Kalau yang doa boleh diazani, azan tok komat boten. menowo, <laughs> menawa, basir Mayit masuk kuburan Mudun rahmati Allah Ta'ala. Si mati insya Allah, insya Allah disepuro dosanya. Rema apa? Karena mudune tengguran niku disertai dengan rahmati Gusti Allah diadani. Adapun ikomat bagi mayit yang dimasukkan dalam kubur itu tidak sunat mutlak. Di mana-mana tidak sunat, omati tidak usah. Yang ketiga, aliki ah, mon kata mon kalau mon ijo duit mon. <laughs> Setengah juta ini kata mon niki konco Menjelang hari raya Idul Fitri biasanya para warga berbondong-bondong menuju tempat penukaran uang. seratus ribu ditukar menjadi pecahan 80 ribu dua anyar-anyar niki pak dari cili cili senang cili-cili ini senang cili cili ini niku dua di satu sewu nang niku dek jalan-jalan enten penuaran uang tapi satu menjadi 80 ribu apakah praktek penukaran semacam itu diperbolehkan nah ini pak Niki kudu ngaji niki, Pak. Teman kudu ngaji kira lek ngoten napa gini. Boleh-boleh angsal. Tapi dengan cara takobut serah terima. Giling-giling. Dengan cara takobut serah terima. Lihat Basir. Aku duit satu sewu. Kilos, aku ada yang sampean. Aku yang ngono lho tak koput selati mah. Aku duwe 1000 pen, aku njaluk bulu. Halalan toyiba. Itu pun kalau uang dulu uang mas perak Kutu ya dan biajen sama misal mislin sak gram sak gram sepuluh suku gram iki mboten kertas hari ini uang kertas apalagi bang kertas mboten apa-apa pak ndak apa-apa itu dulu Mas sirupo aliali dijoli mas lentaan. Itu harus 10 gram per 10 gram Kalung dijolo melar 10 gram. Boleh-boleh asal podo timbangane. Asal podo timbangane. Dan kontan. Niki mboten uang kertas. Abah saya aku duit satu ribu kilo. Sama terima sama dijoli aku, walau puluh, boleh boleh. Ye. Ulangi malih. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya warga berbondong-bondong menuju tempat penukaran uang. 100 ribu ditukar menjadi pecahan 80 ribu. Apakah praktek penukaran semacam itu diperbolehkan? Jawab, tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan pembayaran kecuali dipraktekkan dengan takobut serah terima aku akan duit nah tak kayak duit sampean takobut <coughs> namun menurut pendapat yang tidak menganggap bahwa mata uang tersebut sebagai nukut lain apa mas perak kertas maka boleh tanpa syarat. Boleh boleh. Niki hukum lho Pak. Lek keliru dosa kula. Niki saka mendat saking Barsul Masail niko Kediri Lirboyo ini boleh. Uang kertas. Mas saya oleh oh, kok asal yadan biadin, mister mislin, Oh mana kertas? Jawabane bil fulus, fulus duwe kertas. Wa rajat rajan nukudi. senajan bertandar beredar Sebagian para darah nyokut. Ada mamniun ala anda murad bin Nah, karena pada dat pasti dong iya po. Jadi lek nyokut itu uang yang terdiri dari emas perak. Itu kan boleh. Asal kontan dan sama. Apalagi kertas tanpa syarat. Boleh gitu. <coughs> Bau masalah pertama masalah zakat. Ini bolehkah zakat pada kiai, pada mudin boleh. pedo saya nggih. fuki oleh zakat yang kecil boleh. Niki 6 masalah hasil lho Katen para bapak saya masih ada waktu 10 menit. Mari kita akan dialog. Monggo nggih, monggo. Idra suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Ada seorang suami istri mempunyai dua anak. Tapi suaminya itu tidak tanggung jawab. Apakah anaknya uh, ibunya ini wajib mengeluarkan zakat fitrahnya? Karena apa ayahnya? Nah, sekian terima kasih. niki sering terjadi. Kata terjadi. Terima kasih. Bagi ya. Terima kasih. Ini terjadi. Saat teman yang wajib ngetan zakat itu suami. Yang wajib ngetan zakat itu suami. Sebab suami yang wajib nafakoi, yang wajib ngingoni, Yang wajib zakati. Tapi suaminya tidak tanggung jawab. Ya napa niki naudzubillah min dzalik masyaallah. Sama sedaya teko aja sampai dadi suami yang tidak bertanggung jawab. Dosa bisa akhirat ditanggung sampean. Ditagi sampean. Temenan lho. Yang namanya suami niku wajib niku ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qawwamuna bertanggung jawab ngingoni nawakoi nyandangi mangani nyandangi ning kaya omah. Qawwamuna nisa bima faddalallah marzki yang kita anu nih yang diperoleh dada anak suami dapat tanggung jawab bagaimana ini maka yang harus bertanggung jawab adalah istrinya si Suki ganti alih alih alih, alih tugas ya alih tugas jadi suami kadang wis sekedar ah, ini nggak jadi sing tanggung jawab Gemuk gemuk si sing wedok karena rezeki ini Betul yang bertanggung jawab suami wajib untuk zakat, tapi sing lanang gak bertanggung jawab ya swede mawon ari tugas. Nggih, nah pekaten. Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat fitrah tadi itu, itu lebih afdolnya dua kilo enam on apa dua kilo setengah apa dua kilo tujuh on setengah pohon penjelasan ya. Dan mengenai anak yang dikandung ini masih 9 bulan apa perlu di fitrah? Belum keluar, masih di 9 bulan di di, di kandungan ibu, di kandungan ibu. Apakah roba Pak Khalil Haji Khalil al tersuun masalah sing kudu diketahui nih Pak nih Pertama, hitungan bobot atau timbangan pitra niku pinten niku ya dua kilo ini anu jenengi, wajib wajibnya dua kilo enam on tapi sampurna nih tiga kilo iki kula dan tambah ini undi pelosok ke diri jadi orang kilo pun enam on boleh angsal. Tapi sampurnane 2 kilo eh telung kilo. Sampurnane telung kilo. wajib rong kilo 6 on, sampurnane telung kilo. Cekel berarti niki. Nawaitu an okrija zakat wajib nafsi kawai. Dia ya bujuku, tak lagi perkara wis. Nawaitu atau Adzakal titik lizau jati, Oh, cekel. Ojo pisan-pisan sak tumpuk limang pitraan dan sini tidak boleh, tidak di dikit. Lalu diniati tumpul nggak apa-apa. cara carane ngoten. jadi kula ulangi Pak Khalil Jalil wajib pitra rong kilo enam on sampurnani telung kilo. Untuk pertanyaan kedua, arek bayi sing durung lahir tidak wajib dipitai Contoh ngeten paling api paling apik ngeten contohne. ono wong mati. Takdiran mati. Moko si mati wajib dipitrahi. Dileng-eleng niki masalah niki. ono wong mati, Mati nih takbiran-takbiran nih orang yo Allah akbar Allah mati dadah sing mati wajib dibitrai Apa sebab? Sebab niki punya kesempatan buat hidup. Poso si urip, ucu erio ya si urip. Ngerti gak balik buatan model onare bayi lahir coer rival malam ya diku gak wajib itu. Kemana petengan? Kemana peteng tambah pun wajib. Cuma senang alhamdulillah anakku lahir pecah-pecah anak enggak apa-apa, sunat itu. Jadi kalau ada hari lain rioyo tidak wajib diwitrai. Apa sebab? Sebab si jabah itu waktu Ramadan masih belum ada. Ngerti gak Ramadan masih belum ada. Padahal wajib wong sing pitraniku wong sing hidup pada Ramadan hidup pada hari raya. Wong tembok, tembok mati baru rioyo, kucing rioyo, Ramates ono wajib fitrah. Makaten? alhamdulillah pas. Okay. Eh, Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai bagaimana kalau seandainya zakat fitrah terhadap orang yang sama-sama tidak mampu. Misalnya ada beberapa saudara. Ini tidak mampu Yai Zakat fitrahnya itu bagaimana? Apakah caranya bagaimana kita jadi? Terima kasih. Eh, sama-sama tidak ada keluarga yang sama-sama sama-sama tidak mampu. Kemudian saya menerima. Bagaimana dan apakah berpilih nah, Terima kasih. Niku sering dipraktekakan dengan niku. Zaid orang dia mampu. Fitrah nang ini Ahmad. Aku Ahmad kenal sampean. Ini Zaid gak mampu, Ya tak terima jadi Ahmad. Sekali diterima, hak mani. Mau didang, didol, mana tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi Zaid orang saya tidak mampu. Ahmad tidak mampu. Ahmad aku, kita sampean. Ketika aku, ya tak terima jadi Ahmad. Berarti berarti melainya Ahmad. Mau didol, didang, didol. Gaya pinter mana enggak? Terserah. Aku gak mau cak Peter mari tidak apa-apa. Tapi kalau kada boleh, sekolah kada boleh. Biasanya umat angkat harga dia tidak bisa. Itu orang lain lah. Iki bapak nang bojo, bojo nang anak tidak bisa. Iya, iya. Orang tua yang melarat tidak bisa. Itu tanggungnya anak-anak. Tapi kalau anak-anak Larat wong tuane suki boleh. Ngoten lho. Jadi kalau ada orang tua kaya, boleh menerima zakat dan anaknya sing lain anak keluarga loh, jadi keluarga. Tapi lek wong tua larat, anak itu tidak boleh anak beri zakat. Wajib anaknya tuh ngingoni wong tuane. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu warahmatullahi wabarakatuh syarafil mursalin Muhammad wa ala alihi ajmain Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan ya rabbana atina fid wa fil akhirati hasanah subhana rabbika 'azza wa jalla